Di mana tiga bait ini itu merupakan akhir dari bab al-mu'rabu wal mabniyu. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif dan fi'il mana saja yang akhir dari fi'il tersebut itu adalah huruf alif. Awa, awawun aw ya'un ya awawun aw ya'un urif atau akhirnya itu huruf wawu atau akhirnya itu adalah huruf ya. Ya, jadi kalau ada fiil apa saja yang akhirnya itu huruf alif atau huruf wawu atau huruf ya famu'talan urif maka fiil yang seperti itu itu dikenal atau diketahui sebagai fiil mu'tal Nah, kemudian di bait selanjutnya beliau mengatakan fal alifan wi fihi ghairul jazmi. Nah, untuk fiil yang akhirnya itu adalah huruf alif itu maka inwi fihi. Ya, maka niatkanlah ya atau takdirkanlah i'rab untuk fiil tersebut. Artinya menggunakan harokat muqaddaroh, ditakdirkan. Ghoirol jazmi. Ya, tapi selain untuk keadaan jazm. Artinya hanya untuk keadaan rofa dan nasab saja. Ya, untuk rofa dan nasab maka harokatnya ditakdirkan. Kemudian beliau melanjutkan wa abadi nasba ma kayada'u yarmi. Ya dan abdi ya abdi artinya azhir. Tampakkanlah. Tampakkanlah untuk keadaan nasab yang ditampakkan apa? harokatnya. Jadi tampakkanlah harokat untuk keadaan nasab untuk fiil yang seperti contoh yada'u dan yarmi. Artinya untuk fiil yang akhirnya itu huruf wawu dan huruf ya, itu ketika dalam keadaan nasob, itu fathahnya zahiroh. Fathahnya itu ditampakkan, tidak diniatkan, tidak muqaddaroh. Ya. Kemudian di bait berikutnya beliau melanjutkan warraf'a fihi manwi Ya, dan untuk keadaan rofaknya untuk keduanya, keduanya berarti adalah yada'u dan yarmi. Artinya untuk fi'il yang diakhiri dengan wawu dan ya. Itu inwi. Ya, artinya niatkanlah. Artinya harokatnya itu muqaddaroh, diperkirakan. Ya, maka untuk yada'u dan yarmi itu marfu' ya. Kalau ke marfu itu tanda rofaknya itu adalah domah muqaddarah. Nah, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala melanjutkan wahdhif jazima thalathahunna. Ya, wahdhif jazima thalathahunna. Dan hapuslah ketika dalam keadaan jazm. Ya, atau ketika ada penjazm itu hapuslah. Hapus apa? Thalathahunna. Ya, ketiga huruf tersebut. Artinya, untuk fiil yang diakhiri dengan alif, wawu, dan ya, itu ketika dalam keadaan jazm, itu huruf-huruf tersebut dihapus. Ya, taqdi hukman lazima. Ya, maka engkau telah ya, menetapkan hukum yang diperlukan untuk pembahasan i'rab fi'il mu'tal ini. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk sebab ini. Di mana beliau hafizahullahu taala memberikan judul Ta'riful fi'lil mu'talli wa i'rabuhu ya ta'riful fi'lil mu'talli wa i'rabuhu definisi atau pengertian fi'il mu'tal ya karena di sini pembahasannya nahwu berarti fi'il mu'tal dari sisi ilmu nahwu yang dibahas hanya huruf illah di akhir saja wa i'rabuhu dan i'rab untuk fi'il mu'tal tersebut Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala melanjutkan penjelasan terkait dengan tiga bait ini. Dzakarahunal mu'talla minal af'ali. Ibnu Malik rahimahullahu taala di sini beliau menyebutkan al-mu'talla minal af'ali yaitu yang mu'tal dari fi'il, fi'il-fi'il. Artinya menyebutkan fiil-fiil yang mu'tal. Wa huwal babus sabi'u mimma ya di sini tertulis yu'rafu akan tetapi dicetakan dari Ibnul Jauzi itu tertulis yu'rabu. Ya, jadi yang lebih tepat sepertinya yu'rabu. Wa huwal babus sabi'u mimma yu'rabu bin niyabati. Dan fi'il yang mu'tal ini merupakan bab yang ketujuh dari apa-apa yang di-i'rab dengan tanda pengganti. Ya, jadi di-i'rab dengan tanda cabang, tanda pengganti, bukan tanda asli. Wal mu'talu minal af'ali dan yang dimaksud dengan yang mu'tal dari fi'il-fi'il Huwa maka nafi akhirihi wawun qablaha dhammatun. Ya. Jadi yang termasuk fiil-fiil yang mu'tal, yang pertama itu adalah maka nafi akhirihi wawun qablaha dhammatun. Yaitu fiil ya, fiil yang huruf terakhirnya itu adalah wawu. Tapi ada syaratnya, apa? Qoblaha dhammatun. Di mana huruf sebelum wawu tersebut, itu harokatnya adalah dhammah. Contohnya apa? Ka yada'u. Ya, contohnya adalah yada'u. Ya, dia sedang menyeru. Dia laki-laki sedang menyeru. Maka yada'u itu fi'il mu'tal. Karena huruf terakhirnya adalah wawu dan huruf ain yaitu huruf sebelum wawu itu harokatnya dhammah. Ya. Kemudian au yaun qablaha kasrotun. Ya yaun itu atofnya kepada wawun berarti maka nafi akhirihi yaun qablaha kasrotun. Atau fiil yang huruf terakhirnya itu adalah ya Kemudian huruf sebelum ya tersebut harokatnya kasroh. Contohnya apa? Ka yarmi. Ya contohnya yarmi. Dia laki-laki sedang melempar. Maka yarmi ini itu merupakan fiil mu'tal. Mengapa? Karena ya yarmi diakhiri dengan huruf ya. Dan huruf sebelum ya tersebut, yaitu di sini huruf mim, itu harokatnya kasroh. Au alifun qoblaha fathatun. Ya, jadi ini juga sama. Eh, dia itu ikut kepada uh, wawun, berarti asalnya maka nafi akhirihi alifun qoblaha fathatun. Yaitu fi'il yang akhirnya itu huruf alif, dan sebelumnya, huruf sebelumnya itu harokatnya fathah. Ka yas'a. Ya, contohnya adalah yas'a. Dia sedang, ya dia laki-laki sedang berusaha. Maka yas'a di sini itu termasuk fi'il mu'tal. Karena huruf terakhirnya alif, ya dan huruf sebelum alif tersebut, itu yaitu di sini ain itu harokatnya fathah. Ya, kemudian uh, beliau melanjutkan wal muradu fil mudhari'i ya. Kemudian di sini beliau mengatakan ya wal muradu fil mudhari'i yang dimaksud dalam pembahasan ini itu semuanya adalah fiil mudhari' Ya, atau kalau diciptakan dari Ibnul Jauzi, wal muradu al fi'lul mudari'u. Yang dimaksud dalam bait ini itu semuanya adalah fi'il mudari'. Ya, mengapa? Li'annal kalama fil mu'rabi. Karena pembahasan di sini itu adalah pembahasan mengenai yang mu'rab. Ya. Sementara ya kita mengetahui yang mu'rab di sini itu adalah fi'il mudhari'. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa kaifiyatu i'rabihi kama yali. Dan tata cara untuk mengi'rab fiil yang seperti ini yaitu fiil mu'tal itu sebagaimana berikut. Ya. Al-ula ya. Kemudian cara yang pertama al-kaifiyatul ula atau ya al fi'lul awwalu al awwalu yang pertama al mu'tallu bil alifi ya jenis yang pertama itu adalah fi'il yang mu'tal dengan alif artinya huruf terakhirnya itu adalah alif nah bagaimana hukum i'rabnya yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin alal alifi Nah, fi'il yang mu'tal dengan alif itu marfuknya dengan dhammah yang diperkirakan di atas alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Dan yang menghalangi ditampakkannya dhammah tersebut itu adalah udzur. ya atau mustahil. Ya karena alif itu tidak dapat menerima harokat. Nahwu Contohnya, Al-muttaqi yakhsya rabbahu. Orang yang bertakwa itu ya takut kepada Robnya. Maka perhatikan yakhsya di sini. Ya, yakhsya di sini karena tidak ada penasab dan juga tidak ada penjazem, maka dia keadaannya marfu. Nah, apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya adalah dommah muqaddarah ya dommah yang diperkirakan di atas alif. Dan yang menghalangi tampaknya dommah tersebut adalah udzur. Karena alif tidak dapat menerima harokat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama' Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanyalah ya para ulama. Ya, maka perhatikan di sini, yakhsya di sini tidak ada penasab dan penjazm. Karena itu dalam keadaan marfu, nah tanda rofaknya juga sama yaitu dhammah muqaddarah di atas alif. Yang menghalangi tampaknya dommah itu adalah udhur. Nah, kita lihat catatan kaki ini ada dalam surat Fatir ayat ke-28. Kita kembali ke atas. Wayun yunsabu bi fathatin muqaddaratin dan fi'il mu'tal yang diakhiri dengan alif itu dinasobkan atau mansub dengan tanda nasobnya adalah fathah yang diperkirakan. Ya. Nahwu contohnya lan yardal aqilu bil adha. Ya, lan yardal aqilu bil adha. Orang yang berakal itu tidak akan ridho terhadap sesuatu yang menyakitkan. Maka perhatikan kata yardo di sini, itu ada penasob. Apa penasobnya? Yaitu len. Nah, tanda nasab untuk yardo itu adalah fathah ya, yang diperkirakan di atas alif. Dan yang menghalangi tampaknya alif itu juga sama, uzur. Karena alif itu tidak dapat menerima harokat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya dan engkau tidak akan pernah berharap agar Al-Quran, ya Alkitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Ya. Akan tetapi ya, dia itu diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Rabbmu. Ya. Maka di sini ya kita perhatikan eh, kata yulqa di sini yulqa. Nah, yulqa itu dalam keadaan mansub. Karena adanya an di situ. Ya, an yulqa. Nah, apa tanda nasobnya? Ya, tanda nasob untuk yulqa itu adalah fathah yang diperkirakan di atas alif. Ya, dan yang menghalangi tampaknya alif, maaf, yang menghalangi tampaknya fathah itu adalah uh, eh, udhur karena alif tidak dapat menerima harokat. Ya, kemudian ini ada dalam surat Al-Qasas ayat ke-86. Ya. Kemudian eh, hukum i'rab berikutnya untuk eh, fiil yang mu'tal dengan alif wa yujzamu bihadfi harfil illati dan fiil mu'tal yang diakhiri dengan alif itu majazum yaitu tanda jazmnya itu dengan dihapusnya huruf illah. Ya. Dan apa huruf illah tersebut? Wahuwal alifu. Ya, huruf illah yang dimaksud adalah huruf alif, alif ya. Wal fathatu qablaha dalilun alaiha. Dan fathah yang ada sebelum alif itu menunjukkan ya, yang menjadi petunjuk atas ada sesuatu yang dihapus atas uh, alif yang dihapus tersebut. Ya, karena harokat yang sesuai dengan alif itu adalah fathah. Ya, jadi terlihat bahwa karena huruf sebelum alif itu Eh, fathah, maka terlihat walaupun dihapus itu sudah dapat menjadi dalil atau petunjuk. Contohnya apa? Nahwu al-asi lam yakhsha rabbahu. Al-asi lam yakhsha rabbahu. Orang yang bermaksiat itu tidak takut kepada Robnya. Maka perhatikan kata yakhsha. Ya, yakhsya itu asalnya yakhsya. Ya, ada alif di akhirnya. Ya, yakhsya. Akan tetapi dia kemasukan penjazm, yaitu lam. Ya. Karena kemasukan penjazm, maka yakhsya dalam keadaan majazum Nah, apa tanda jazmnya? Itu adalah dihapusnya huruf illah, yaitu alif. Maka jadi hilang alifnya, yakhsya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ wala tansa nasibaka minad dunya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, ya berupa kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Maka perhatikan kata wala tansa. Ya, wala tansa. Wala tansa itu di situ adalah nahiyah. Ya, adalah nahiyah. Dan la nahiyah itu termasuk penjazem. Ya, termasuk penjazem. Karena itu asalnya tadinya itu kan tansa seperti itu. Ya, tansa ada alifnya. Namun karena kemasukan penjazem yaitu la na la nahiyah ya, la nahiyah yang ya fungsinya untuk melarang, ya, maka tansa di sini dalam keadaan majazum. Apa tanda jazmnya? Ya, tanda jazmnya itu adalah dihapusnya huruf illah yaitu alif. Yang asalnya tansa menjadi la tansa. Ya, cukup jelas untuk yang jazm ini. Dan ayat ini itu merupakan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. Kemudian kita kembali ke atas. Jenis fi'il mu'tal yang kedua, athani, itu adalah al mutalu bil wawi. Yaitu fi'il mu'tal dengan wawu. Artinya fi'il mudhari tersebut itu diakhiri dengan wawu. Dan uh, huruf sebelum wawu tersebut itu harokatnya dhammah. Maka bagaimana hukum i'rabnya? Yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin 'alal wawi itu marfu'nya, tanda rofaknya adalah dommah yang diperkirakan di atas wawu. Mana amin zuhuriha athiqalu. Yang menghalangi ditampakkannya dommah di wawu tersebut itu adalah thiqal. Ya, berat untuk diucapkan. Tidak mustahil. Ya, karena wawu masih dapat menerima harokat. Contohnya yada'uwu, ya yada'uwu. Akan tetapi berat untuk diucapkan. Ya, karena itu e, karena berat itu menghalangi menjadi yada'u seperti itu. Contohnya apa? Nahwu al-muwahhidu la yad'u illallah. Ya al-muwahhidu la yad'u illallah. Orang yang bertauhid itu tidak akan berdoa yang melainkan hanya kepada Allah. Ya. Maka di sini kata yad'u di sini itu tidak ada penasab dan tidak ada penjazem. Maka dia dalam keadaan marfu. Apa tanda rofaknya? Itu adalah dhammah yang diperkirakan di atas wawu. Ya, seperti itu. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di tempat itu yaitu di padang mahsyar itu tiap-tiap diri itu akan merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakan. Ya. Maka perhatikan fiil tabelu di sini. Tabelu. Ya, tabelu di sini tidak ada penasob, tidak ada penjazem. Karena itu dia dalam keadaan marfu'. Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya itu adalah dommah yang diperkirakan di atas wawu. Ya, ini ada dalam surat Yunus ayat ke-30. Kemudian beliau melanjutkan wa yunsabu bi fathatin dhahiratin 'alal wawi li khiffatiha. Nah, untuk wawu ini untuk mutal dengan wawu itu mansubnya ya tanda nasabnya itu adalah fathah yang dhahirah, fathah yang tampak ya li khifatiha karena fathah itu merupakan harokat yang ringan ya jadi karena ringannya itu fathahnya ditampakkan contohnya apa nahwu lan wa ahadun illa adabihi lan wa ahadun illa adabihi ya seseorang itu tidak akan tinggi ya tinggi kedudukannya ya, melainkan dengan adabnya. Maka perhatikan fi'il yasmua di sini, yasmua Itu ada penasab di situ yaitu lan. Maka apa tanda nasab untuk yasmua Itu adalah fathah zahirah jadi ya, di huruf wawu tersebut. Ya, fathah zahirah di wawu. Ya, karena Fathah itu adalah harokat yang paling ringan. Ya, lihifatiha maka ditampakkan. Dan karena wawu itu tidak mustahil menerima harokat. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Lan nada'uwa min dunihi ilaha. Lan nada'uwa min dunihi ilaha ya dan eh, maksudnya kami ya kami sekali-kali tidak akan menyeru sesembahan melainkan dia ya atau selain dia maka perhatikan kata nada'uwa di sini ya fiil nada'uwa nada'uwa itu ya fiil mu'tal dengan wawu tapi dia kemasukan penasab yaitu len Ya, karena kemasukan penasab, maka dia dalam keadaan mansub. Tanda nasabnya itu adalah fathah zahirah di atas wawu. Ya, ini cukup jelas. Ini ada dalam surat e, Al-Kahfi ayat ke-14. Kemudian uh, hukum ketiga untuk mu'tal dengan wawu ini adalah wa yujazamu hadfi harfil illati. Dan fiil yang mu'tal dengan wawu itu majazum atau dijazam dengan dihapusnya huruf illah. Apa huruf illahnya? wahwal wawu. Yaitu huruf wawu. dhammatu qablaha dalilun alaiha. Dan dhammah sebelum huruf wawu tersebut itu menunjukkan akan Ya huruf wawu tersebut, artinya bahwa huruf yang dihapus itu adalah huruf wawu. Apa contohnya? Nahwu la tad'u ala auladika. Ya, la tad'u ala auladika. Ya, di sini da'a yad'u ala itu maksudnya adalah mendoakan keburukan ya atau melaknat seperti itu. Ya, artinya bukan mendoakan ya atau mendoakan tapi keburukan. Karena kalau kebaikan da'a yada'u li ya huruf jarnya lam. Di sini huruf jarnya ala artinya mendoakan keburukan. Nah, la tad'u ala auladika. Janganlah engkau, ya seorang laki-laki, itu mendoakan keburukan untuk anak-anakmu. Maka fi'il tada'u itu asalnya tada'u seperti itu. Tapi dia kemasukan penjazem. Apa itu? Yaitu la nahiyah. Ya, kemasukan la nahiyah. Maka apa tanda jazmnya? Ya, berarti tada'u dalam keadaan majazum. Tanda jazmnya itu adalah dihapusnya huruf illah, yaitu wawu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falyad'u nadiyah. Ya, falyad'u nadiyah. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya. Maka perhatikan fiil yad'u di situ. Itu kemasukan penjazem yaitu lamul amr. Ya lamul amr ya yaitu yang datang sebelumnya. Itu lam yang disukun itu adalah lam lamul amr. Maka karena kemasukan penjazam yaitu lamul amar, maka yada'u itu dalam keadaan majazum. Apa tanda jazamnya? Dihapusnya huruf illah yaitu wawu. Ya, ini ada dalam surat Al-Alaq ayat ke-17. Kemudian itu ya fiil jenis fiil mu'tal yang ketiga, al-mu'tallu bil ya'i yaitu fiil yang mu'tal dengan ya, berarti yang diakhiri dengan huruf ya. Ya, fiil mudhari yang diakhiri e, uh, dengan huruf ya. Nah, di sini yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i. Nah, maka fiil yang mu'tal dengan ya yang diakhiri dengan huruf ya itu marfuknya dengan dhammah yang diperkirakan di atas ya mana amin zuhuriha athiqalu yang menghalangi yang menghalangi tampaknya harokat dommah tersebut itu adalah thiqal berat ya karena apa ya tidak mustahil ya itu masih dapat menerima harokat contohnya yarmi tadi masih bisa kalau mau yarmiyu misalnya tapi itu berat berat diucapkan, terutama untuk orang Arab. Nah, karena ada berat di sini, maka itu diperkirakan domahnya. Nahwu, contohnya, Anta turabbi auladaka alal fadilati. Ya engkau itu mendidik anak-anakmu dengan keutamaan. Nah, maka di sini perhatikan fiil turabbi di sini. Dari robba yurabbi itu akhirnya adalah ya. Dan tidak ada penasab dan penjazam yang masuk ke fiil tersebut. Maka dia dalam keadaan marfu. Apa tanda rofaknya? Dommah yang diperkirakan di atas ya. ya dan yang menghalangi tampaknya dommah itu adalah berat diucapkan. Karena ya kalau mau turop biu misalnya, masih bisa. Tapi itu berat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwa yuhyi wa yumit. Ya, huwa yuhyi wa yumit. Ya, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Ya, itu ada dalam surat Yunus ayat ke-56 maka perhatikan fiil yuhyi di situ. Ya, asalnya dari ya, ahya yuhyi. Nah, yuhyi itu fiil mu'tal dengan ya. Dan dia tidak ada penasob dan penjazam yang masuk, maka dia dalam keadaan marfu. Nah, apa tanda rofaknya? Domah yang diperkirakan di atas ya tersebut. Kemudian hukum i'rab yang ke berikutnya wa yunsabu bi fathatin zahiratin 'alal ya'i li khiffatiha. Nah, dia dinasabkan dengan fathah yang tampak di atas ya, ya karena ringan untuk diucapkan ringannya harokat fathah tersebut. Ya, maka ditampakkan. Nahwu ya e, contohnya lan tu'tiyal faqira syai'an illa ujirta alaihi ya lan tu'tiyal faqira syai'an illa ujirta alaihi ya uh, engkau tidak akan ya, memberikan sesuatu kepada orang fakir melainkan engkau pasti akan dibalas pahala karena uh, pemberianmu tersebut maka perhatikan kata tu'tiya di sini. Ya, dari a'to yu'ti. Itu kemasukan penasab yaitu lan. Ya, tu'ti, asalnya tu'ti, kemasukan penasab lan. Berarti tu'tiya itu dalam keadaan mansub. Nah, tanda nasabnya itu adalah eh, fathah zahirah di atas huruf ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya apakah ya engkau apakah ya, kamu yang melemparkan dahulu ya atau kamilah orang yang mula-mula E, dilemparkan. Ya. Maka perhatikan di sini kata antulqiya. Ya, antulqiya. Ya, dari alqayulqi. Nah, asalnya itu tulqi, ya tulqi, tapi dia kemasukan penasab yaitu an. Maka antulqiya, ya tulqiya di sini itu dalam keadaan mansub karena an, Nah, tanda nasabnya itu adalah fathah dhahirah di atas ya. Ya, ini cukup jelas. Kemudian hukum ya, terakhir dari uh, fi'il mu'tal dengan ya ini. Wa yujazamu, ya atau kita lihat ini ada di surat Toha ayat ke-25. Nah, kemudian hukum i'rab berikutnya untuk yang mu'tal dengan ya wa bi bihadfi harfil illati. Ya sama. E, fi'il yang mu'tal dengan ya itu majazumnya dengan dihapusnya huruf illah. Apa itu? Wa huwal ya'u, yaitu huruf ya. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha dan kasroh yang ada sebelum huruf ya itu, itu yang menjadi petunjuk akan uh, huruf ya tersebut yang dihapus. Ya, karena uh, harokat yang sesuai dengan huruf ya itu adalah kasroh. Nahwu contohnya apa? La tu'zi jaraka. Ya, la tu'zi jaraka dari you the ya you the jangan engkau menyakiti tetanggamu nah maka di sini asalnya the ya ada yaknya akan tetapi dia kemasukan penjazm yaitu la nahiyah nah karena kemasukan la nahiyah ya di situ itu maka Eh, dia dalam keadaan majazum. Ya, dalam keadaan majazum. Nah, apa tanda jazmnya? Itu dihapusnya huruf illah yaitu ya. Menjadi la tu'zi jaraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا dinan يُقَبَلَ مِنْهِ Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya barang siapa yang mencari agama selain Islam maka sekali-kali tidak akan diterima ya agama itu darinya. Maka perhatikan kata ya betari. Ya ya betari. Ya ya betari. Nah di situ eh, Asalnya adalah ibtagho ya betari, ibtagho Ya, betari ada ya-nya setelah huruf ghain tersebut. Tapi di situ eh, fi'il ya betari itu kemasukan penjazm yaitu man. Ya, isim syarat. Ya, man syarti ya. Maka karena kemasukan penjazm ya betari itu menjadi majazum. Nah, apa tanda jazmnya? Itu adalah dengan dihapusnya huruf illah yaitu ya. Yang asalnya betari, ya asalnya betari menjadi ya betari tanpa huruf ya. Ya, ini ada dalam surat ya Ali Imran ayat ke-85. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa hadza ma'na qawlihi wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif ya sampai seterusnya sampai akhir. Apa itu? Ay yu'raful fi'lul mu'tallu bi an yakuna akhiruhu alifan aw wawan aw ya'an. Bahwa fi'il mu'tal ya dalam ilmu nahwu itu diketahui dengan cara mengetahui akhirnya, yang melihat akhir dari fi'il tersebut. Apakah itu huruf alif atau huruf wawu atau huruf ya. Ya selama ada fiil uh, eh, mudori yang akhirnya itu alif atau wawu atau ya, ya maka itu dikenali sebagai fiil mu'tal. Wa tuqaddarul harakatu kulluha 'alal alifi ghairal jazmi. Ya dan untuk fiil mu'tal yang akhirnya itu adalah alif, itu seluruh seluruh harokatnya itu ditakdirkan ya diperkirakan ya jadi di atas alif untuk fiil mu'tal yang dengan alif ghairal jazmi ya selama atau selain dalam keadaan jazm artinya hanya untuk keadaan rofa dan nasab saja wa abdi ya dan maksud dari abdi ai adhirin nasba fima akhiruhu wawun. Ya. Tampakkanlah tanda nasab, ya abadi berarti adhir, tampakkanlah nasab untuk yang akhirnya wawu. Ka yada'u, contohnya adalah untuk yada'u. Jadi kalau nasab menjadi yada'uwa. Au ya'un, atau yang akhirnya ya, ka yarmi. Ya, contohnya yarmi. Maka yarmi itu kalau nasab menjadi yarmiya. Wa qattirir raf'a fihima. Ya, wa qattirir raf'a fihima. Dan takdirkanlah tanda rofa untuk keduanya. Ya, untuk fi'il mu'tal yang akhirnya wawu dan ya. Kemudian wahdifil huruf thalathata fi halati dukhulil jazimi 'alal af'ali. Dan hapuslah ketiga huruf tersebut, yang maksudnya huruf alif, wawu dan ya, ya. Artinya huruf akhir dari fiil mu'tal tersebut, hapuslah ketiga huruf tersebut. Ketika eh, fiil-fiil uh, tersebut kemasukan penjazm Ya, artinya dalam keadaan jazm, itu baik alif, wawu, dan ya itu dihapus. Kita lihat catatan kaki. Qad yukhzafu harful illati bi ghairi jazimin. Terkadang huruf illah itu dapat dihapus walaupun tidak ada penjazm. Ya, mengapa? Liqasdit takhfifi ya untuk tujuan takhfif yang meringankan ya supaya dibaca itu lebih ringan ya atau apa sebab yang lain au riayatil fawasili ya au riayatil fawasili atau menjaga atau memperhatikan fawasil ya fawasil itu jamak untuk fasilah ya, fasilah itu kalau dalam Al-Qur'an itu menunjukkan atau memperhatikan akhiran dari setiap kalimat. Ya, mungkin kalau dalam syair itu mirip seperti rima, ya artinya supaya akhirannya sama. Tapi dalam Al-Qur'an itu biasa digunakan istilah fasilah atau jamaknya fawasil. Wa ghairi atau ada tujuan yang selain keduanya. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yawma ya'ti la takallama maaf ya Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa biidhnih Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa biidhnih Jadi ya, kalau datang hari itu ya tidak ada ya, seorang pun yang dapat berbicara melainkan dengan izinnya. Maka perhatikan kata yakti. Ya, kata yakti. Itu dari kata ata yakti. Ya, ada ya setelah taknya seharusnya. Ya, namun di sini eh, didatangkan tanpa huruf illah, hanya yakti saja. Ya, ini menunjukkan bahwa walaupun tidak ada penjazem, Ya, itu terkadang huruf illah itu bisa dihapus. Wa qawlihi ta'ala juga dalam firman Allah Ta'ala ya tadi e, itu dalam ya surat Hud ayat ke-105 yang yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Wa qawlihi ta'ala ya dan juga e, dalam firman Allah Ta'ala Dhalika ma kunna nabr. Ya. Itulah tempat yang kita atau kami cari. Maka di situ perhatikan nabri di situ. Ya dhalika ma kunna nabri dalam surat Al-Kahfi eh, ayat ke-64. Maka asalnya baro ya beri kemudian menjadi nabri ya ada yaknya seharusnya akan tetapi di sini eh, dihapus huruf illahnya. Walaupun dia tidak ada penjazm. Ya, ini adalah juga contoh bahwa terkadang ya huruf illah itu dapat dihapus walaupun tidak ada penjazm. Wa qawlihi ta'ala dan juga dalam firman Allah ta'ala yaitu wal laili idza yasr. Ya, walaili idza yasr. Demi ya, malam apabila berlalu. Nah, yasri ini asalnya adalah saro yasri. Ya, saro yasri. Seharusnya ada yaknya. Akan tapi di sini yaknya hilang. yang menjadi yasri saja. Ya, walaupun tidak ada penjazem. Nah, ini adalah contoh yang memperhatikan fasilah tadi ya memperhatikan fasilah. Ya karena ya ini salah satu keindahan Al-Qur'an itu adalah ya akhirannya itu memiliki fasilah. Ya. Sehingga ya contohnya kalau di ayat ini di surat ini wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr Ya, jadi supaya meng, sama akhirnya itu menjadi ro semua seperti itu. Ya, kalau didatangkan dalam yasri itu nanti jadi tidak sama. Ya, fasilahnya. Ini adalah contoh untuk riayatul fawasil. Ya wallahu a'lam. Nah, ini dapat dilihat ya unzur i'rabul Qur'ani ya lil akbari atau lil akbari ya al mujallad tsaniya kemudian as-safhata ar-rabi'ata asyara ya ba'da sab'i mi'atin Jadi halaman 714 demikian kita cukupkan wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama Wa akhiru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.